Itu Nabi Isa sudah memberikan kabar gembira, kabar bisyara, bisa. Begitu juga dalam kitab Allah. Al-Syeikh Al-Imam Ad-Dibai, seorang ulama ahli hadis, ulama besar dari Yaman yang mengarang kitab sementara sekarang Al-Diba'i. Itu pengarangnya Al-Syeikh Ad-Dibai, Al-Syeikh Abdul Rahman Ad-Dibai, itu ulama besar dari negeri Yaman. Dan ahli hadis maka pada zamannya Syekh Atiba itu menjadi kepala ulama-ulama ahli hadis. Jadi ulama-ulama hadis dia mengepalai. Lalu Syekh Atibai sudah pernah mengajar hadis Bukhari sampai hafal 100 kali. Kita hafal berapa kali? Seratus kali dah hatam Al-Bukhari. Itu mengarang kita asidah. Jadi yang ngarang kita bisa ini bukan sembarangan orang. Maka jangan bikin main. Jadi ulama besar betul-betul dengan gaya bahasa, dengan sastra bahasa yang sangat tinggi. Tidak cerita. Ada orang namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini orang ulama Yahudi, ahli Taurat. Bapaknya pun ulama Yahudi. Lahirnya Ka'ab al-Ahbar sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. sehingga diberi usia oleh Allah umur 160 tahun. Usianya. Zaman Nabi, dia tahu. Anak Muhammad tapi tidak, tidak mau masuk Islam. Waktu, waktu Nabi wafat, tidak masuk Islam. Jadi semoga khalifah. Lalu masuk agama Islam. Waktu Sayyidina Umar jadi khalifah, Ka'ab al-Ahbar masuk Islam. <laughs> Jadi maksudnya Islam kabul Ahbar itu pada zaman Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah dia masuk Islam sudah cerita apa sekarang dia masuk agama Islam dan bagaimana ceritanya. Dia mengatakan, "Alamani abid Taurat illa sifran wahidan kana yahtibuhu wa yukhina sunduk Saya pernah diajari oleh bapak saya kata Kabul Ahbar kita Taurat ya, diajari kita Taurat lalu kita orang Yahudi yang mendengar anak-anak diajari kita Taurat dan sebagainya si Kaab, ini juga begitu mengatakan saya pernah dahulu diajari oleh ayah saya oleh bapak saya kita Taurat hanya ada sebender atau sekuras dielak ditutup dimasukkan peti dikunci tidak diajarkan pada saya illa fitran wahidan kana yakimuhu wa ikuluhu sudah tutup Salam mama abi, maka ketika ayah saya meninggal dunia, tuh saya buka peti tadi, mau tahu apa yang disimpan sini. Kok tidak diajarkan pada saya? Setelah ah, Pak mati, ayah mati, saya buka peti itu, saya ambil kurasan, saya lihat saya saja. Tidak tahu di kuras ini ada sifat Nabi Muhammad SAW. Fa'idha fi يخرج آخر الزمان مولد بمكة وهجرة المدينة وسلطة بالشام يقص شعره sampai وأمة خير الأمم tidak tahu yang kurasan ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang tertulis, yang tercantum dalam kitab Taurat. Dari hasutnya orang yang orang Yahudi, dari jahatnya orang-orang Yahudi, takut hilang pengaruhnya dan sebagainya, takut orang ikut Nabi Muhammad SAW apa yang menjadi penjelasan Allah dan kitab Taurat waktu itu diambil ditutup tidak diajarkan tapi saat ini karena sudah dibuka hatinya oleh Allah ada sama musabab dibukanya dibacanya tahu nah, jelas memang dalam kitab Al-Taurat dalam kitab Injil Keterangan Nabi Nabi kesemuanya sudah dijelaskan bahwa adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ambil cerita ini banyak sekali, termasuk ceritanya Salman Al Farisi. Jadi jelas, saudara-saudara, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu <clears throat> menurut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, manusia diturun turunkan hingga lahir di dunia ini. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad SAW atau kasarnya bibit Nabi Muhammad SAW oleh Allah diletakkan di di Adam. <clears throat> Lalu di Adam dipindah ke Siti Hawa. Terus dipindah lagi ke Siti dia dipindah ke istrinya. Begitu seterusnya sampai ke Nuh, sampai ke Ibrahim. Terus sampai ke Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini yang membawa Nur Muhammad SAW, yang membawa pipit Nabi Muhammad SAW diturun temurunkan. Kesemuanya ini diaturnya oleh Allah SWT dengan perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang suci, Adam dan Hawa kalian suci, شيخ العشرية nuh في istrinya, ibrahim في العشرية dan terus sampai Ismail di istrinya. begitu selesai sampai kepada nantinya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dengan Sayyidatuna Aminah pintu Wahab jadi semuanya min nikahin la min sifahin semua dari nikah dengan pernikahan yang resmi yang diridhoi oleh Allah SWT bukan dengan jalan surat semua yang membangun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu saudara-saudara, kesemuanya itu sangat dipilih oleh Allah SWT hingga Nabi Muhammad SAW bersabda menjelaskan masalah ini. Inna Allah safa kinana min walad Ismail wastafa Quraisyan min kinana wastafa min Quraisyin bani Hashim ni min bani Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih golongan kinana dari anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinana. Kemudian dari Quraisy ini dicari lagi dipilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih, dipilih lagi seorang diri yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Muhammad itu pilihan dari beberapa kali pilihan. Saringan dari beberapa kali saringan. Memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai saatnya akan dilahirkan di dunia ini. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala timbulnya perkawinan antara Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib dan Sayyidatina Aminah bin Wahab. Setelah terjadi perkawinan, menurut riwayat yang tersebut, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib usianya masih 18 dan Sayyidatina Aminah bin Wahab masih 14, adalah 16. Pokoknya kurang 20.